warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Innal hamdalillah nahmaduhu wa billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kita lanjutkan ke hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah Kita masuk hadis yang ke-41 An Nabi Muhammad Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini kata Imam Nawawi hasan sahih. Namun para ulama berselisih apakah hadis ini hasan atau Ba'id. Karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Nuaim bin Hamad. Jumhur menyatakan bahwa ia seorang perawi yang lemah. Dan itu yang dirojihkan oleh banyak para ulama muhaqqiqin. Bahwa ia adalah perawi yang lemah. Sehingga hadis ini lemah. Karena hadis ini lemah kita tidak akan bahas. Kita akan bahas hadis yang selanjutnya. Itu hadis yang ke-42. Al-Hadis Usani wal Arba'un. Hadis yang ke-42. Tampaknya ini hadis yang terakhir ya. Hah? Di buku antum terakhir ya. An Anas Malik radhiyallahu anhu qala سمعت رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك Gofar laka ala ma kana minka wala ubali. Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Taala berfirman ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi ya. Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih terus berdoa kepadaku dan masih terus berharap kepadaku, aku pasti akan ampuni dosamu sebanyak apapun dosamu aku tidak peduli. Ya, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu mencapai awang-awang di langit. Ya, saking banyaknya dosamu itu. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosamu. Ya ibn Adam, innaka law atata ataitani biqurabil ardh khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها المغفرة Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu denganku yaitu meninggal, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, Aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini insyaallah hasan ya. Hadis ini akhi kita akan bahas. Allah taala berfirman <clears throat> Hai anak Adam Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan terus berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Di sini Allah akan menyebutkan ya tiga sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang melakukan tiga sebab ini insya Allah dia akan mendapatkan ampunan magfirah minallah. Apa sebab yang pertama? Yang pertama Kata Allah, selama engkau masih terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Berarti ya, kita hanya berdoa kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah dan menggantungkan pengharapan kita kepada Allah, itu ternyata sebab yang besar digugurkannya dosa-dosa kita, Pak. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan ke dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang banyak agar kita banyak berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Iya. Al juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah doamu." Rasulullah SAW alaihi menganjurkan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Dalam riwayat Tirmizi ya. Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah akan murka kepada dia. Tapi kalau kita jarang ya berdoa, jarang minta sama Allah, seakan-akan kita nggak butuh sama Allah, Pak. Allah tidak beda, tidak sama dengan apa manusia. Kalau manusia sering diminta pasti lama-lama apa? Kesel Pak ya, cemberut ya orang kok dari kemarin minta lagi minta lagi. Kalau Allah tidak Allah semakin sering diminta, Allah akan semakin cinta kepada hamba itu. Kenapa? Karena si hamba ini tahu bahwa Tuhannya maha kaya. Karena si hamba ini yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terkurangi sedikit pun juga kekayaannya. Ya dalam hadis yang telah berlalu ya. Dalam hadis kudsi. <clears throat> Allah Ta'ala berfirman apa? Kata Allah, Yabna Adam, hai anak Adam, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, qamu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah, ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahra kata Rasul kata Allah apa hai anak Adam kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian semuanya berkumpul di sebuah lapangan yang sangat luas. Dan setiap kalian minta kepadaku, dan setiap kalian aku kabulkan permintaannya, maka itu tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun juga. Kecuali seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan kemana? ke laut. Masya Allah. Bayangkan Pak, jumlah manusia dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman berapa miliar, berapa triliun. Dan ternyata kalau setiap manusia minta kepada Allah, dan Allah kabulkan doa-doa mereka, ternyata tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun juga. Berarti Allah itu maha kaya. Ya. Dan kita ini fakir. Kita ini butuh sama Allah. Ya enggak? Ya, kalau Allah nggak kasih kita oksigen gimana mas? Mati. Kalau ternyata Allah tahan hai air hujan setahun gimana? Kering, mati. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah saudara-saudaraku sekalian. Ikhwata Islam azan ya Allah. Makanya doa itu adalah intisari ibadah. Kata para ulama, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih ya, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah hakikat apa? Ibadah. Ya. Para ulama membagi doa menjadi dua macam. Para ulama membagi doa menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan doa ibadah. Yang pertama disebut dengan apa? Doa ibadah. Yang kedua disebut dengan doa masalah. Yang pertama doa apa Pak? Bu? Doa ibadah. Yang kedua doa apa? Apa bedanya doa ibadah sama doa masalah? Doa ibadah itu kata para ulama adalah hakikatnya kita beribadah kepada Allah. Maka semua ibadah yang Allah perintahkan itu masuk dalam doa ibadah. Sholat, zikir, baca Quran. Ini semua doa ibadah. Sedangkan doa masalah itu adalah permintaan kita kepada Allah. Minta rejeki, minta kebaikan dunia dan akhirat. Itu namanya doa apa? Doa masalah minta. Ya. Dan dua-duanya ini Rasulullah SAW melakukan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang isinya minta, Pak ya doa ketika kita ya ditimpa kesedihan doa ketika kita mau tidur doa pagi petang ya itu ternyata Rasulullah gabungkan antara doa ibadah dengan doa masalah kalau kalau antum baca subhanallah Subhanallah wa bihamdi 100 kali ini doa ibadah apa doa masalah sebuah ibadah. Ya, Maha Suci Allah dengan memujinya. Antum baca seratus kali itu. Rasulullah menganjurkan kita untuk membacanya di waktu pagi dan petang seratus kali kata Rasulullah siapa yang membacanya maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan Masya Allah ya Rasulullah menganjurkan juga kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir boleh 100, boleh 10. Ini namanya doa apa? Doa ibadah. Ya. Juga Rasulullah mengajarkan doa masalah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ya wa a'udzu bi 'azamatika an uktala min tahti الله ini minta nih sama Allah Subhanahu wa taala ya nah ini saudaraku sekalian ini jadi doa ada dua macam macam yang pertama doa ibadah yang kedua doa dari dua macam doa ini mana yang lebih agung? Mana yang paling agung? Kata para ulama doa ibadah lebih utama dan lebih agung daripada doa masalah. Namun tentunya kita berusaha untuk menjamak dua-duanya. Ya, dua-duanya kita lakukan. Kemudian saudaraku ikhwata Islam, di dalam berdoa ada adab-adab yang harus diperhatikan. Dalam berdoa ada adab-adab yang harus diperhatikan. Baik itu doa ibadah maupun doa masalah. Apa adabnya? Yang pertama, hendaknya berusaha di atas kesucian. Di atas apa? Kesucian berdasarkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? karih tuan tuan alqurullah ala ghori tuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Bahkan dalam satu hadis itu Rasulullah ucapkan waktu itu gara-garanya apa? Waktu itu Rasulullah habis buang air, ada sahabat yang ucapin salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah langsung menuju ke sebuah tembok Rasulullah tayamum ya setelah tayamum Rasulullah bersabda apa Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian Rasulullah menyebutkan maaf tadi aku tidak langsung menjawab karena aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Antum pernah enggak ada yang assalamualaikum, antum tayamum dulu gitu. Ya, kalau kita makan langsung aja ya. Assalamualaikum, salam. Rasulullah SAW mau jawab salam aja sampai tayamum dulu pak. Karena yang kalau nyari air kan kejauhan. Maka subhanallah demikian saudaraku. Ya maka dari itu berdoa itu adabnya yang paling bagus apa? Yang pertama di atas kesucian. Yang kedua, berdoa itu yang paling bagus menghadap kiblat. Para ulama semua sepakat bahwa ya, kiblat dalam berdoa itu Ka'bah, bukan langit. Jadi kalau kita berdoa itu bukan menghadap ke langit, Pak. Ya, tapi kemana? Ke kiblat. Iya. Nah, ini. Yang ketiga, ada berdoa ya, yaitu kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji-puji Allah. Lalu kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat dan berdoa, tapi tidak memuji Allah dan tidak bersalawat atas Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? Ajilah hada. Ini orang tergesa-gesa ini dipanggil sama Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada dia, kalau kamu berdoa kepada Allah, puji Allah dulu. Lalu bersalawat untuk Rasulullah. Dan setelah itu silahkan kamu minta apa yang kamu mau. Bahkan sebagian ulama menganggap salawat ini rukun doa. Pak. Karena ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi juga ya. Bahwa doa seorang hamba itu terkatung-katung sampai diucapkan apa? Salawat. Jadi kalau belum diucapkan salawat belum diterima sama Allah. Iya. Nah, ini ini ini, ini apa namanya? e, berdoa ya adab. Memuji Allah dengan apa? Memuji Allah diantaranya dengan menyebut nama-nama Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." milik Allah lah nama-nama yang baik maka berdoalah dengan melalui nama tersebut ya kita panggil Allah sesuai dengan permintaan kita kita minta rezeki kita ucapkan ya Razzaq anta tarzuqu ibadat ya urzukni kita minta ya uang minta sama Allah ya rabbal ya rabbas samawat wahai pemilik langit dan bumi wahai pemilik kekayaan Ya anta ghani, engkau maha kaya, wa nahnu faqara, sedangkan kami miskin, ya Allah. Berikan aku sedikit harta misalnya gitu, Pak. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian ya. Jadi adab dalam berdoa yang keberapa itu? Yang ketiga yaitu memuji-muji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadap yang ketiga yaitu eh, yang keempat mengangkat tangan. Hadap yang keempat mengangkat tangan. Dan ini termasuk salah satu ya salah satu sebab dijabahnya doa kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yastahi minal abdi, yarfa'u yadaihi ila sama, ya, Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat dua tangannya ke langit hanya ruddahu masafron. Ternyata Allah kembalikan dalam keadaan tidak dikabulkan. Makanya mengangkat tangan itu sangat dianjurkan dalam berdoa, Pak. Al-Hafidh Ibn Rajab menyebutkan bahwa tata cara mengangkat tangan itu ada beberapa cara. Ini pernah kita bahas dulu ya. Yang pertama sejajar dengan apa? Bahu. Kemudian ya seperti ini menghadap ke wajah. Yang ketiga seperti ini. Kita angkat tinggi-tinggi ya Allah. Yang keempat seperti ini nih. Ini khusus doa istisqo nih, minta hujan buat imam ya. Nah itu ikhwat Islam saudaraku sekalian. Kemudian adab selanjutnya saudaraku <clears throat> Adab selanjutnya dalam berdoa yaitu kita berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih dan tidak keras. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat berdoa kepada Allah dengan suara keras. Apa kata Rasulullah? irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban wa innama tad'una sami'an qariban kasihanilah diri kalian itu sendiri kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang tuli dan jauh tapi kalian menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat ya jadi kalau kita berdoa lirih ya Allah nggak usah kita jojorawakan ya Allah Ya emangnya Allah apa torek apa ya nggak lihat nggak dengar Allah maha mendengar ya makanya dalam surat Al-Araf ayat 205 Allah mengatakan apa Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tabarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Ya. Jadi kalau kita berdoa, cukup doa kita terdengar dengan diri kita sendiri aja. Nah, ini adab. Adab yang keberapa? Yang keenam dalam berdoa. Apa itu? yaitu mengutamakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, Pak, itu langsung diajarkan oleh Allah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara kecuali dengan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doa yang Rasulullah lantunkan juga pasti diajarkan oleh Allah. Makanya sebaik-baiknya doa yaitu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Siapa di antara antum yang hafal doa-doa Rasulullah semuanya? Nggak ada kan? Coba doa antum beli bukunya Ustaz Yazid tuh yang doa dan zikir. Iya, tuh tebal tuh Pak tuh, lumayan diapalin. Satu buku itu antum apal, Masya Allah. Ya doa-doa Rasul tuh banyak banget. Sebetulnya kalau kita banyak hafal doa Rasul itu kita nggak but, butuh lagi berdoa dari diri sendiri. Sebab kenapa? Semua yang kita minta dari diri sendiri sebetulnya sudah tercakup semuanya dalam doa-doa Rasul. Cuma masalahnya kitanya yang nggak hafal aja. Akhirnya kita berdoa dari diri sendiri. Emang nggak boleh doa dari diri sendiri boleh nggak masalah. Tapi kata para ulama, bagi mereka yang ingin berdoa dengan lafaz yang bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi dari diri sendiri, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa itu yang pertama? Hendaklah dia memilih lafaz yang paling bagus, yang paling sopan. Kenapa? Karena kita sedang meminta kepada Allah. Ya. Yang kedua, Ya, hendaknya kita dalam berdoa ketika kita minta dari diri sendiri itu Bapak sekalian ikhwata Islam, ya. Yaitu mintanya itu ya, bukan dengan seperti ada orang terkadang kan mintanya detail Pak disebutin satu-satu gitu. Ya Allah, saya minta harta, mobil, motor, Ya, sebutin satu-satu. Enggak butuh. Allah Maha tahu kok. Kalau kita minta harta, kita minta harta yang halal gitu kan. Ya. Allah yang paling tahu harta apa yang paling terbaik untuk kita, iya enggak? Iya. Nah, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. <clears throat> Kemudian di antara adab meminta juga berdoa kepada Allah yaitu jangan sampai isi doa kita itu 100% minta dunia aja. Ya, jangan sampai isi doa kita itu 100% minta dunia. Kenapa? Karena Allah mencela. Allah mengatakan wa minan nafa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikan kepada kami dunia. Wa ma fil akhirati min khalaq. Sementara akhiratnya dia nggak minta. Kata Ibnu Ibn Jarir apa? Ini ayat celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka apabila telah selesai haji, mereka berdoa kepada Allah hanya minta dunia saja dan tidak meminta apa? akhirat. Lalu Allah menyebutkan tentang doanya orang yang beriman. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang benar. Kenapa? Karena kita meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan ternyata doa ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai doa yang Rasulullah sering ucapkan sebagaimana dalam sebuah sebuah riwayat yang sahih riwayat Imam Ahmad ya adalah di antara doa yang Rasulullah sering beliau minta adalah ini Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jadi kalau bisa kalau kita berdoa Pak kita minta kebaikan dunia juga minta kebaikan apa akhirat makanya lihat doa-doa Nabi Selalu beliau memintanya dua-duanya. Rasulullah habis salat subuh mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. tuliyat. Iya, Banyak di antara kita, Pak, mintanya cuma dunia aja ya Allah. Mudah-mudahan kepilih ya Allah nanti. Ya Allah, ya saya lagi bisnis nih ya Allah. Cuma minta dunia aja lupa untuk minta apa? Akhirat. Ini tercela dan tidak bagus. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudara sekalian, azani Allah wa iyyakum. Adab yang selanjutnya dalam adab berdoa. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwata Islam, usahakan kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Usahakan kita mencari waktu-waktu apa? Yang mustajab. Waktu-waktu mustajab kapan aja? Hah. Yang tiap hari apa yang tiap hari? Sepertiga malam terakhir. Iya. Sebukan Rasulullah SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, Man yastaghfiruni fa'akfirullah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Man, yas, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti ijabah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku pasti aku akan berikan. Dan itu berlangsung sampai terbit fajar. Makanya di saat-saat itu kita banyak apa? Beribadah dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Antara adzan dan qomat. Karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa antara adhan dan iqamah itu tidak tidak tertolak, masya Allah. Yang ketiga apa? Dalam sujud. Sujud yang mana? Semua sujud, nggak cuma nggak cuma terakhir. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, "Fa'ammas sujud fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa kepada Allah. Kafakaminun an yustajaba lakum. Karena itu lebih dekat untuk dijabah. Lihat Rasulullah menyuruh kita ketika sujud banyak-banyak apa? Berdoa. Ya. Kalau antum antara adzan dan komat salat dalam sujud berdoa. Berarti antum sudah terkumpul padanya dua waktu mustajab. Antara adzan dan komat mustajab. Ketika sujud juga apa? Mustajab. Apalagi Pak, kapan? Sebelum salam. Sebelum salam juga termasuk waktu mustajab. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk banyak berdoa sebelum salam. Ya, hadisnya dalam riwayat Nasa'i. Setelah selesai sholat juga demikian. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada seorang sahabiat mengajarkan zikir setelah sholat. Apa kata Rasulullah? Ucapkan subhanallah sepuluh kali. Alhamdulillah sepuluh kali. Allahu Akbar sepuluh kali. Sesungguhnya jika kamu lakukan itu lalu kamu minta kepada Allah, maka Allah akan berfirman, "Na'am, na'am." Iya, iya. Jadi kalau kita habis zikir, boleh kita berdoa, gak masalah. Karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya apalagi ketika turun hujan sebagaimana dari Al-Hakim ya ini dan nuzulil matar. Ini ya, alhamdulillah nih sekarang lagi musim hujan terus nih. Rahmat. Jadi kalau hujan itu rahmat bukan, Pak? Rahmat. Ya, kalau hujan itu rahmat berarti ketika hujan turun ternyata Rasulullah mengatakan itu waktu mustajab, Masya Allah. Di saat hujan turun banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kapan lagi? Hah? Ketika safar, ya. Ketika beperja, bepergian jauh. Ya. Kapan lagi? Ketika sedang berpuasa. Itu juga termasuk waktu mustajab. Kapan lagi? Hah? Apa? Ketika tertindas dizolimi maksudnya. Ketika dizolimi orang. Maka doa kita pasti didengar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini waktu-waktu yang mustajab. Coba kita cari ya. Kita cari waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat sore Pak. Ba'da asar sampai maghrib itu juga waktu yang sangat mustajab sekali. Dan dahulu selaku soleh Ya kalau hari Jumat setelah asar sampai maghrib mereka nggak kemana-mana. Mereka sibuk dengan berdoa kepada Allah terus sampai matahari teng tenggelam. Ya, Khota Islam azani Allah wa nah, <clears throat> Ini lihat, ini adab berdoa ya bahwa kita dalam berdoa kita berusaha untuk memilih waktu-waktu yang apa? Yang mustajab Ya. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang ke-8. Dalam kita berdoa, adab-adabnya adalah diantaranya jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, makanan-makanan yang haram. Itu sudah lewat hadisnya, di hadis nomor 10. Ya bahwasanya Rasulullah SAW dzakara rajulan. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, panjang perjalanan perjalanannya panjang safar asy'atha akbar, rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadahi ila sama, ia mengangkat tangannya ke langit seraya berkaya, berkata, "Ya Rob, ya Rob." Mamat'amu haram, ternyata makanannya haram. Wa wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram dan diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabula Bagaimana akan diijabah kata Allah? Gak mungkin nih. Hati-hati ya. Makanan yang haram ternyata bisa menyebabkan doa kita apa? Tidak diijabah. Ustaz, kalau saya sering makan yang haram tapi kok doa diijabah terus gimana ya? Nah, itu hati-hati tuh, Pak. Itu khawatirnya istidroj. Allah sedang mengulur kita. Iya. Yang kedua apa? Sebab doa kita terhalang yaitu tergesa-gesa minta dikabulin. Cepat. Ya Allah, cepetan dong ya Allah, ini udah setahun nih. Kok belum dikabulin juga? Ya. Akhirnya apa? Karena kita tergesa-gesa udah. Udah ah, capek ah. Allah udah nggak sayang lagi sama saya. Nah, kan mulai suzon tuh sama Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Yustajabu li ahadikum malam yasta'jil." seseorang itu pasti diijabah doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Iya. Gimana dong Ustadz supaya saya tidak futur doa dalam doa? Saudaraku, iya. Nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana supaya kita tidak futur dalam berdoa. <clears throat> Kemudian Penghalang selanjutnya yang menyebabkan doa kita ini terhalang tidak di apa tidak dikabulin sama Allah yaitu kita berdoa tapi hati kita lalai kita berdoa tapi hati kita apa lalai untuk berdoa ya Allah ya Allah tapi pikiran ke pasar ya Allah ya Allah pikiran ke kantor ya Allah ya Allah pergi ke London nggak pakai paspor lagi. Gimana Allah akan kabulin, Pak? Nggak mungkin. Ya. Maka yang seperti ini tidak akan didengar oleh Allah. Ada orang pernah dia bilang, Ustaz, kan Rasulullah kalau mengajarkan kita kalau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah niscaya akan dikatakan kepada orang seperti ini Yahudita, Wakufita, Wawukita kamu diberikan hidayah kamu dicukupi dan kamu akan dilindungi tapi kok saya udah baca Ustaz tapi mobil saya tetap aja ketabrak gimana ya kita bilang ke dia coba kamu ingat tadi waktu kamu baca itu hati kamu lalai apa enggak kadang kan lisan kita berucap bismillah tawakkaltu Allah tapi hati kita entah pergi kemana Pak. Sehingga akhirnya ucapan kita tidak bernilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa jadi sebabnya itu. Ya kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah tapi hati kita tidak hadir. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Allah tidak kabulkan keinginan kita, doa kita di sisi di sisinya. Ini saudaraku ikhwatlah Islam. Apalagi sebab terhalangnya doa kita. Di antaranya sebab terhalangnya doa itu hati kita sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Ketika kita ketika kita melihat kemungkaran hati kita tidak tidak mengingkari. Lata murun nabil ma'ruf walatun haun 'anil mungkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar atau Allah akan ratakan azab kepada kalian semuanya. Fumma tad'un fala yustajaba lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mengijabah doa kalian. Ngeri, Pak. Ternyata kalau kita berpangku tangan nggak mau peduli, bahkan hati kita pun juga sudah tidak ada lagi pengingkaran. Maka di saat itu doa kita pun juga tidak akan diperkenankan lagi oleh Allah. Di saat azab Allah turun kepada kita, Ya, subhanallah, ya ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum. Nah, ini ini adalah sebab-sebab terhalangnya apa? doa. Artinya ini hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya akhwat Islam, pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana supaya kita tidak futur dalam berdoa. Nah, sudah kita sebutkan tadi. Gimana sih supaya kita doanya tetap kencang? Pertama, wajib diyakini bahwa sebetulnya doa kita, doa setiap muslim itu pasti diijabah, Pak. Pasti apa? Diijabah. Ya. Karena disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa doa seseorang pasti diijabah oleh Allah dengan salah satu dari tiga. Jadi cara Allah mengijabah doa itu dengan salah satu dari, dari tiga. Apa itu? Allah memberikan apa yang dia minta. Yang kedua, ya. Allah simpan di surga. Simpan di mana? Di surga. Yang ketiga, Allah selamatkan ia dari mara bahaya. Nah ini, jadi pengabulan Allah kepada doa seorang hamba itu salah dengan salah satu dari tiga. Ya antum minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata Allah kasih, Alhamdulillah. Kita minta sama Allah, ternyata Allah enggak kasih, Ya, kenapa? Karena Allah tahu ternyata permintaan kita itu tidak baik untuk kita. Maka Allah pun simpan di mana? Di surga. Kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi subhanallah dengan doa kita, kita malah dihindarkan dari banyak sekali mara bahaya yang akan menimpa kita. Nah itu berarti doa kita sudah diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku ikhwatlah Islam. Ya, jadi wajib diyakini bahwa doa itu pasti di diijabah. Ya, cuman bagaimana caranya Allah mengijabah yang paling tahu siapa? Allah. Makanya yang kedua, ketika kita berdoa udah serahkan pengabulannya kepada Allah. Ketika kita berdoa serahkan deh sama Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya engkau yang maha tahu kapan saat yang tepat untuk dikabulkan dan dengan apa engkau kabulkan engkau yang paling tahu kita menuduh diri kita bodoh pak bahwa diri kita nggak tahu nggak paham ya yang ketiga supaya kita nggak futur dalam berdoa apa pak itu yang dikatakan oleh Imam um, ilah, oleh Umar bin Khattab apa kata Umar? Inni la ahmilu hamma al-ijabah. Walakinni ahmilu hamma du'a. Fa in li'annahu fa innahu man, man ulhima du'a fal ijabatu ma'ah. Kata Umar bin Khattab, aku ketika berdoa, keinginan-keinginan terbesarku itu bukan diijabah. Jadi kalau kita berdoa itu Kata Umar bin Khattab, aku kalau berdoa itu yang paling aku ya, aku tidak ada keinginan yang terbesar itu apa? dijabah tidak. Wa inna ma ahmilu hammad tapi keinginanku yang terbesar adalah merealisasikan doa itu sendiri. Karena doa itu sendiri sudah dapat pahala kita dari situ. Kata beliau apa? Karena orang yang telah diberikan ilham untuk berdoa, maka ijabah pasti akan menyertainya. Pasti itu. Ya. Kota Islam azan ya Allah. Makanya kalau tujuan dan keinginan kita yang terbesar adalah dikabulin, biasanya sih sering apa Pak? Futur. Setahun doa nggak dikabulin. Dadah. Akhirnya apa? Capek. Bahkan yang mengerikannya kalau dia sampai ing, apa sampai apa uh, ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya ceritakan mungkin ya Pak ya. Waktu itu saya habis sholat Isya, saya pulang ke rumah di jalan ada yang manggil, "Ustaz." Saya lihat ternyata ibu-ibu manggil. Saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Ustaz, saya boleh bertanya?" "Boleh, silakan." "Kenapa?" Allah ada enggak Ustaz? Hah? Saya bingung pertanyaannya. Allah ada enggak Ustadz? Saya bilang tadi dulu Bu, ini ada masalah apa ya Bu? Kok nanyanya kayak gitu? Kata si ibu itu, Ustadz saya sudah 16 tahun sakit. Dan saya terus minta sama Allah, tapi kenapa Allah belum hilangkan sakit saya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala belum ijabah doa saya? Sebenarnya Allah ada apa enggak sih Ustadz? sampai ke tingkat derajat dia ragu sama Allah Pak. Masya Allah. Akhirnya saya bilang, Bu, Ibu dulu pernah berbuat dosa apa? Si ibu ini pun diam. Oh dia malu-malu berkata, dulu saya pelacur Ustadz. Oh pantesan. Mungkin dosa ibu belum habis Ya, Allah ingin gugurkan dulu dosa ibu selesai. Alhamdulillah, ibu kesini bisa jalan kan? Bisa. Masih bisa makan nggak? Bisa. Ya udah alhamdulillah. Harusnya lihat dong kepada yang paling lebih susah. Tuh di sono tuh ada yang sakitnya udah nggak bisa jalan sama sekali. Ibu masih bisa jalan. Makanya lihat kepada yang lebih susah dari ibu. Coba, kok dia lebih bersahabat dari ibu kok? Masya Allah. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian ya. Jadi ada orang minta, minta, minta, minta, minta nggak dikabul-kabulin sesuai dengan keinginannya. Akhirnya malah apa? Malah suuzon sama Allah. Malah kemudian bahkan naudzubillah ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ya pasti mengabulkan doa hamba-hambanya, pasti itu, Pak. Tapi Allah yang paling tahu kapan Allah akan mengabulkan apa? doa. Hanya Allah yang maha tahu. Ini saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Ini di antara tips ya agar kita tidak cepat futur dalam apa? Dalam berdoa. Ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam berdoa. Apa kesalahan dalam berdoa yang pertama? Berdoa dengan suara yang keras. Apalagi jojorawokan. Ini enggak benar. Ini termasuk berlebih-lebihan dalam doa kata para ulama. Enggak boleh. Dan sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, Kesalahan berdoa, doa sambil bersajak. Kenapa? Karena dalam riwayat Abu Daud, nah Rasulullah SAW anis anisajak fit doa. Rasulullah SAW melarang bersajak dalam doa. Artinya bersajak maksudnya gimana? Pengen akhirannya i semua gitu. Ya. Atau akhirannya an semua biar indah lah, biar enak gitu. Yang kayak ginian kata para ulama biasanya sih dia berdoanya nggak bisa fokus, Pak. Kenapa? Karena dia sibuk ya. Mikirin gimana supaya akhirannya i semua <laughs> gitu kan. Beda kalau kita berdoa tapi nggak sengaja akhirannya i semua. Kalau kayak gituan nggak masalah kata para ulama. Karena Rasulullah juga pernah seperti itu. Rasulullah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'." wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' akhirannya ain semua itu. iya ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum kemudian diantara kesalahan apa berdoa itu tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah ini sudah kita bahas juga tadi iya kemudian diantara kesalahan berdoa itu berdoa ya. Dalam keadaan ya kita bersuudzon sama Allah dan tidak yakin bahwa doa kita tidak akan diijabah. Yang keempat di antara kesalahan berdoa ya yaitu seseorang berdoa minta maksiat Ya Allah mudahkan saya untuk berzina. Wish. Ini nggak benar. Ya, mudahkan saya buat kredit rumah. Padahal kreditnya sistem riba gitu kan. Nah, ini minta maksiat nggak boleh kata para ulama. Dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum berdoa ya di tempat-tempat yang makro kita untuk berzikir pada Allah di situ ketika di WC antum kalau lagi ngeden jangan sambil berdoa mas nggak boleh itu termasuk kesalahan ya kecuali kalau misalnya lagi keras ini pesesnya keras banget gitu aduh nggak usah keluar ya Allah sakit banget gitu <laughs> iya nah ini saudaraku berhubungan yang ber, dengan berdoa jadi sebab ya, datangnya ampunan dari Allah yang pertama apa berdoa dan berharap kepada Allah Ya Allah Ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, Hai anak Adam, innaka mada'autani, warauja warajautani, kofartu, kofartu laka alamaka naminka falaubali. Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau terus-menerus berdoa kepadaku, dan kamu terus masih berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Masya Allah. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Kapan itu? Selama kita berdoa kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah tidak mengharapkan Allah lagi, ya. Kita tidak berharap pula kepada Allah, ternyata kita lebih besar pengharapannya ke bos kita, atau ke teman kita, ke saudara saudara kita. Masya Allah, ini termasuk bisa masuk syirik nantinya Pak. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Yabna Adam, Hai anak Adam, Lau, lau balagat dhunubuka ananas sama, Kalaulah dosamu sampai ke awang-awang di langit, Ya, saking banyaknya dosamu itu. Thumma astaghfartani kemudian kamu minta ampun kepadaku. Ghafartulak, aku pasti ampuni dosamu. Berarti sebab yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Istighfar sama Allah, minta ampun. Iya. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk banyak istighfar Pak. Dan istighfar itu ternyata Allah menyebutkan Masya Allah diberikan pahalanya di dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia orang yang banyak istighfar apa Pak? Yang pertama rezekinya dibuka, pintu-pintu rezeki terbuka. Ya Allah berfirman dalam surat Nuh فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Lalu aku berkata kata Nabi Nuh, istighfarlah kalian kepada Rob kalian, sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang deras dan Allah berikan kepada kalian anak-anak dan harta. Dan Allah akan alirkan untuk kalian sungai-sungai dan kebun-kebun yang lebat. Masya Allah. Ternyata istighfar itu Pak. Ya membuka pintu-pintu apa? Rezeki Pak. Ya. Banyak istighfar sama Allah. Yang kedua, istighfar itu Pak. Bisa menahan azab yang hendak Allah turunkan. Allah mengatakan, "Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih apa? Berarti pemahaman kebalikannya kalau mereka sudah tidak lagi istighfar sama Allah, disitulah adab Allah akan turunkan. Alhamdulillah. Ya di Jakarta nggak nggak belum dikasih tsunami sama Allah. Mungkin masih banyak yang istighfar sama Allah. Alhamdulillah di Bandung belum dikasih mungkin banyak istighfar. Padahal kalau hitung itu maksiatnya banyak banget, Pak. Di Jakarta, di Bandung, waduh ngeri banget deh. Ini namanya maksiat. Tapi masih Allah tahan-tahan. Mungkin banyak masih banyak orang-orang yang minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah sehingga Allah tahan adabnya untuk kita tuh. Alhamdulillah. Iya. Nah ini masya Allah saudaraku ternyata istighfar ini kekuatannya dahsyat dalam hidup kita pak. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak istighfar. Rasulullah sabda, ayuhan nas, istighfiru rabbakum wa tubu ilaih. Fa inni Astagfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, minta ampun kalian kepada Allah. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya aku setiap harinya minta ampun dan bertaubat itu seratus kali. Rasulullah istighfar dan taubatnya seratus kali per hari. Antum berapa kali? Kita berapa kali? Ya Allah. Kita lihat yang banyak dosa ini malah jarang istighfar. Bahkan sudah saya pernah sebutkan istighfarnya Rasulullah itu lebih dari 100, Pak. Ibnu Umar mengatakan, aku duduk di majlis taklimnya Rasulullah, di majlisnya Rasulullah. Aku hitung beliau mengucapkan, Allah maghfirli wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Sampai 100 kali beliau ucapkan itu. Iya. Yeah. Dalam satu riwayat yang hasan, Rasulullah kalau habis salat duha mengucapkan itu, Allah magfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Masya Allah. Makanya banyak istighfar, Pak. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan istighfar itu juga, Pak, membuat Allah ya gembira kepada kita. Rasulullah bersabda pak Lallahu asyaddu farahan. Allah sangat gembira sekali. Bitaubati abdihi ilaih. Melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi. Dari seseorang dari seseorang kalian. Ya kana bi ardi falatin wa ma'ahu rahilatuhu. Yang berada di sebuah apa? Padang pasir membawa onta yang penuh dengan makanan dan minuman. Eh, rupanya untanya hilang, pergi entah kemana. Dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya orang ini pun berbaring di bawah pohon, Dia siap-siap mau mati. Dia pun kemudian tertidur. Ketika bangun ternyata untanya udah ada di sampingnya. Dipegangnya pelana unta itu sambil berkata, Ya Allah, aku Tuhanmu engkau hambaku. Salah saking gembiranya. Salah saking gembiranya. Kata Rasulullah Allah lebih gembira dari itu melihat hambanya yang bertaubat. Maka kita ketika istighfar dan taubat sama Allah, Allah gembira melihat kita. Allah gembira kepada kita. Masya Allah. Ya. Nah ini saudaraku sekalian ikhwatlah Islam azan. Namun dalam istighfar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam istighfar Pak, hendaknya kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat taubat. Apa itu syarat taubat? Yang pertama, menyesali dosa-dosa kita. Yang kedua, bertekad bulat untuk tidak kembali. Yang ketiga, tidak kita mengulangi. Iya. Itu baru istighfar. Makanya kata Ibnu Qayyim salah kalau ada orang istighfar tapi maksiatnya jalan terus. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah ampuni dosaku tapi hatinya berniat ah, nanti besok baik lagi ah. Gampang nanti banyak nanti saya kan istighfar lagi. Ini berarti belum menyesal, Pak, belum taubat dia. Kata Ibnu Qayyim, hada magrur, ini orang tertipu ini. Terkadang ada orang tertipu dengan pengampunnya Allah, Pak. Ketika ia berbuat maksiat, ketika disuruh taubat apa kata dia? Allah kan Maha Pengampun. Insya Allah nanti saya taubat, Allah ampuni dosa saya. Akhirnya dia tertipu dengan kepengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan malah dia ya meninggalkan tapi malah semakin ya menjadi-jadi dalam berbuat maksiat. Naudzubillah, Sallallahu alaihi wasallam Ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam istighfar saudaraku. Bahwa dalam istighfar ada beberapa lafaz yang Rasul ajarkan. Di antaranya Rasulullah mengajarkan doa di waktu pagi astagfirullah wa atubu ilai. Berapa kali? 100. Juga Rasulullah mengajarkan Allah maqfirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan beliau baca itu setelah sholat duha 100. Juga dalam majlis kita. Majlis ngobrol, ngabis ngopi dan yang lainnya banyak-banyak itu, Pak. Juga Rasulullah SAW mengajarkan Sayyidul Istighfar yang kita hendaknya baca di waktu pagi dan petang atau apa itu Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه la يغفر الذنوب illa ant. Di antaranya yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar untuk dibaca dalam sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Ya Allah aku telah berbuat zolim pada diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali engkau ya Allah maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari sisimu Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh lihat. Itu Rasul ajarkan kata Abu Bakar untuk dibaca dalam sholat. Ya. Ketika sujud atau sebelum sa salam. Iya. Kemudian kapan waktu-waktu yang dianjurkan kita banyak istighfar? Yang pertama, Waktu yang dianjurkan kita banyak istighfar yang pertama yaitu di saat kita berada di akhir malam mendekati subuh atau dalam bahasa Arab dengan dengan sebutan sahar. Sahar itu artinya akhir malam. Dalilnya dalam surat Ad-Dzariyat Allah Ta'ala mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam surga dan air mata yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan dalam surga. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka sedikit, sedikit tidurnya di waktu malam dan di waktu sahar di akhir malam mereka beristighfar. Tuh lihat. Ya, jadi waktu yang sangat dianjurkan istighfar itu di akhir malam. Yang kedua, dianjurkan kita banyak istighfar setelah salat duha dan sudah sebutkan kita tadi. Setelah, setelah salat duha Rasulullah mengucapkan Allah gfirli Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang ketiga di waktu pagi dan petang. Terutama di waktu pagi. Rasulullah di waktu pagi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih seratus kali. Plus doa sayyidul istighfar. Di waktu petang juga Rasulullah SAW mengucapkan doa sayyidul istighfar. Ya. Yang keempat, <clears throat> Eh, yang keempat ya. Ketika naik kendaraan. Rasulullah SAW ketika naik kendaraan mengu mengucapkan apa? Pas mau naik baca bismillah. Ketika telah duduk alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka la ilaha illa ant. Atau dalam satu lafaz la ilaha illa anta subhanak. Zalamtu nafsi faghfirli. Fa innahu la yakfiru dhunuba illa ant. Ya, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Aku aku sudah menzolimi diriku ya Allah, ampuni dosaku. Masya Allah. Ketika naik kendaraan nih Pak, Bapak naik motor, Bapak naik mobil, ya kita dianjurkan untuk membaca doa itu, minta ampun kepada Allah, istighfar. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Dan memperbanyak istighfar pada setiap saat bagus sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Tuba, berbahagialah, beruntunglah. Tuba, sebuah pohon di surga untuknya. Bagi orang yang mendapatkan buku catatannya banyak istighfar. Masya Allah. Ya. Perbanyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, tubuh ilaihi. Ya, disertai dengan hati yang hadir dan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang keberapa, Mas? Yang kedua. Allah taala berfirman, "Ya Adam, lau balagat dhunubuka as sama, thumma astaghfartani ghafartu lak." Hai anak Adam, kalaulah dosamu sampai ke awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni, masya Allah. Aku pasti ampuni. Lihat pak, Allah tidak pernah sekalipun berkata dalam Al-Quran atau dalam hadis kalau ada orang yang istighfar, Allah mengatakan apa? Aku tidak akan ampuni dosamu. Nggak ada. Allah tuh sangat pengampun sekali pak. Makanya kalau kita istighfar pak, harus ada keyakinan bahwa Allah pasti ampuni dosa kita. Terkadang kan ada orang pak nggak pede, saya udah terlalu banyak dosanya. Mungkin saya nggak Allah sudah tidak memaafkan lagi dosa saya. Ini namanya suzon sama Allah pak. Nggak boleh. Ya. Dosa sebesar apapun, kalau kita memang benar-benar taubat dan istighfar, as pasti apa? Diampuni dosa. Asal yaitu di waktu yang masih diperbolehkan istighfar. Apa itu? Yang pertama ketika nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau sudah di nyawa sedang meregang udah nggak bermanfaat lagi. Yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat maka sudah tidak ada lagi manfaat istighfar dan taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nih sekarang nih mumpung-mumpung kita masih hidup nih kita nggak tahu ajal kita kapan. Maka banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya. Kemudian yang ketiga. Sebab yang ketiga. Yabna Adam. Wahai anak Adam kata Allah. Innaka law atai law ataitani biqurabil ardi khataya' Kalaulah kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Masya Allah. Fumalakitani, Kemudian kamu bertemu denganku. Maksudnya meninggal dunia. La tushriku bi Dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. La ataituka bi qarabihal maghfirah. Niscaya aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sebesar sepenuh bumi juga. Allahu Akbar. Berarti yang ketiga ini apa Pak? Sebab ampunan Allah. Wa, meninggal di atas tauhid. Meninggal di atas tauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Ya. Nauzubillah jangan sampai kita wafat di atas syirik, Pak. Kalau kita wafat di atas syirik, jangan harap masuk surga. Tapi kalau kita wafat di atas tauhid, berarti kita sudah dapat jaminan masuk surga. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Jaminan, siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun ternyata dia harus masuk neraka, tetap dia pasti masuk surga, pasti itu, Pak. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah" pasti akan keluar dari api neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbi Sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, dari kebaikan. Masya Allah. Iya. Maka saudaraku, bagaimana caranya supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Di atas tauhid. Inilah pembicaraan yang harus kita selalu pikirkan. Bagaimana supaya kita wafat di atas tauhid ini yang harus kita selalu pikirkan dan usahakan. Caranya gimana dong? Pertama, wajib atas setiap kita belajar tentang macam-macam syirik, warna-warninya. Demikian pula hakikat tauhid. Wajib belajar. Apa sih syirik itu? Terutama syirik besar, Mas. Karena syirik besar ini bisa membatalkan amal seluruhnya. Bish dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah berfirman, "La in ashrokta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalanmu. Percuma. Sebanyak apapun amalan kamu, tapi kalau wafat di atas syirik, Allah mengatakan apa? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. jannah Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuk dia. Surga milik Allah, bukan milik Anda, bukan milik presiden, bukan milik siapa-siapa. Maka Allah masukkan ke surga bagi orang yang mentauhidkannya. Adapun bagi orang yang mempersekutukannya haram masuk surga. Haram. Berarti kita wajib belajar dong. Jenis-jenis syirik, syirik besar, syirik kecil, apa saja. Apa itu tauhid? Ini penting untuk kita pelajari saudaraku ya nah ini ini yang pertama nih supaya kita wafat di atas la ilaha illallah kita wajib belajar tentang hakikat tauhid dan syirik wajib itu yang kedua supaya kita wafat di atas la ilaha illallah di atas tauhid apa itu pak yaitu <clears throat> kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak istiqomah di atas tauhid. Apa itu contohnya yang menyebabkan kita tidak bisa istiqomah di atas tauhid, Pak? Yang pertama, berteman dengan orang-orang yang berbuat syirik. Akibatnya hati kita sudah tidak lagi mengingkari apa? Kesyirikan. Bahkan lama-lama kita akan menganggap biasa aja syirik. Ya, padahal dosa itu paling besar di sisi Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik. Dan tidak ada kebaikan yang lebih besar dari tau tauhid. Allah tidak pernah ridho untuk dipersekutukan dengan apapun juga, Pak. Allah tidak ridho. Iya. Yeah. Nah itu apa tadi? Tidak berteman dengan orang yang berbuat syirik, Pak. Jangan jadikan dia sebagai teman akrab Anda. Karena kesyirikan dia itu bisa berpengaruh kepada hati Anda. Iya. Seorang orang yang mentauhidkan Allah itu tidak rito, Pak, melihat kesyirikan dan tidak akan pernah ridho Allah disekutukan. Gak ridho dan gak boleh ridho. Iya. Yang kedua, hal yang menghalangi kita untuk istiqomah di atas tauhid apa? Yaitu membaca buku yang sifatnya syubhat atau duduk di majlis taklim yang banyak syubhat. Iya. Kadang kan ada orang-orang Pak yang berusaha membela bahwa perbuatannya bukan syirik. Akhirnya apa? Bikin syubhat tuh Pak. Dicari-carinya riwayat-riwayat walaupun doib bahkan palsu. Dicari-carinya perkataan para ulama padahal yang namanya ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Iya. Akhirnya kita terkena syubhat. Akhirnya kita menganggap ah itu biasa aja bukan syirik. Padahal ternyata itu syirik saudaraku. Tanya hati-hati ikhwata Islam. Yang ketiga, yang menyebabkan kita tidak bisa istiqomah di atas tauhid. Apa itu saudaraku ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Yaitu kita terbiasa dengan dosa-dosa besar kita terbiasa dengan dosa-dosa besar. Kenapa? Kata para ulama, ya, al-ma'asi dihlizul kufri. Karena maksiat-maksiat dosa-dosa besar itu corong menuju kekafiran. Corong menuju ke mana? Kekafiran. Sahih. Setan itu tidak akan menarik kita langsung ke syirik. Tapi setan akan menjadikan kita doyan dulu dosa-dosa tuh dari kecil dulu, kemudian jadi gede. Kalau dosa besar sudah dilakukan, udah akhirnya dia pasti biasanya akan terseret kepada kesyirikan dan yang lainnya. Ya diantara faidah yang disebutkan oleh Ibn ketika Allah mengatakan wazaniyatul yang kihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang berzina tidak boleh ada tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang suka berzina atau laki-laki musyrik. Di sini Allah mengaitkan zina dengan syirik. Ini menunjukkan kaitan zina dan syirik ternyata dekat, Pak. Masya Allah. Maka dari itu hati-hati saudaraku ikhwata Islam azani Allah ya. Iya. Nah ini. Jadi kita berusaha saudaraku bagaimana supaya kita wafat di atas apa? La ilaha illallah. Istiqomah. Kuatkan diri kita. Ya. Adalah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, Thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas apa? Agamamu. Ya. Nah ini saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan Allah wa yakum inilah tiga sebab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kudsi ini sebab-sebab datangnya apa? Ampunan. Tapi tentunya apa? Sebab-sebab datangnya ampunan bukan hanya tiga, banyak. Dalam Al-Quran banyak kok kalau kita cari dalil-dalilnya. Ya. Tapi kita akan bahas hanya ini saja. Karena ini kita sedang membahas apa? Hadis. Kalau dalam Al-Qur'an banyak takwa penyebab datangnya ampunan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Ya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Mengucapkan kata-kata yang baik termasuk sebab-sebab datangnya ampunan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ittiba kepada Rasul termasuk sebab datangnya ampunan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, dan banyak lagi yang lain saudaraku, ya. Sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah yang jelas setiap kita berusaha mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah itu luasnya selalu seluas langit dan bumi. Dan Allah maha pengampun kepada hambanya. Asal kita minta ampun. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan Arba'in Nawawiyah. Buku berikutnya apa ya? Mau akidah apa mau tetap hadis nih Pak? Kalau akidah kita kaji kita buat tauhid kalau belum ada yang bahas. Kalau sudah ada yang bahas yang lain. Syarhus Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Atau kalau mau hadis lagi ya Riyadus Salihin. Iya. Nanti deh dipikir-pikir lagi. Ustaz, boleh enggak kita berdoa dengan seperti yang Rasulullah minta begini, Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku, Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku, Ya Allah. Jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak akan ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Boleh enggak? Ya enggak masalah. Semua yang Rasulullah minta itu pasti keba kebaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ada sebuah doa yang lafadznya begini, Allahumma inni as'aluka ma kullama sa'ala bihi 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku minta kepada Engkau semua yang diminta oleh hambamu dan nabimu itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana jika berdoa saat waktu-waktu mustajab, misal saat sujud sholat fardu namun menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena nggak bisa bahasa Arab. Ya, nggak hafal juga hadis-hadis. Ya kalau memang nggak bisa bahasa Arab sama sekali, nggak apalah hadis sama sekali, ya udah nggak apa-apa kok. Ya kata saya pernah tanyakan kepada Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan nggak apa-apa. Mau bertanya, mengapa pemikiran Allah itu ada di mana-mana, itu berbahaya pada akidah kita ya Ustadz. Kenapa? Karena pertama, itu menyelisihi ijma' salafus soleh. Semua salafus soleh bersepakat ijma' bahwa Allah bersemayam di atas arash. Ishaq bin Rahuyah, murid Imam Syafi'i rahimullah dan ulama ternama di zamannya, berkata apa? Ijma'u ahli ilm anna Allah ala arsyhi istawa. Ijma' seluruh ulama bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy Dan menyelisih ijma' ini diancam pelakunya dengan neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghairal sabila ghairil mu'min eh, mu'minin jahannam Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin kata Imam Syafi'i maksudnya ijma mereka maka kami akan biarkan ia leluasa dalam ya kesesatannya dan kami akan bakar dengan api neraka dan itu adalah seburuk-buruk tempatnya tempat kembali. Ya. Yang kedua apa? Orang yang punya keyakinan Allah berada di mana-mana. Iya. Ini jelas berkonsekuensi yang nggak bagus, Pak. Berarti Allah berada di comberan. Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Allah berada di tempat-tempat yang najis dan yang lainnya yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat bertentangan dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagian Allah mengatakan pendapat Allah mengatakan di mana-mana berkonsekuensi Allah banyak. Ya. Kemudian yang keempat, antum tahu tidak Pak? Firaun nggak percaya Allah berada di langit. Fir'aun berkata kepada ajudannya yang bernama Haman, orang terkaya di zamannya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sorhan la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wa inni la'adunnuhu kadiba. Hai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan yang sangat tinggi supaya aku bisa sampai ke langit. Supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan saya yakin Musa itu dusta. Tuh lihat. Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang sangat tinggi untuk bisa sampai ke langit. Supaya apa? Ingin melihat Tuhannya. Kenapa Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi? Pasti karena Nabi Musa mendakwakan Allah berada di di langit, di atas aras. Makanya Fir'aun mengatakan bangunkan untukku bangunan yang sangat tinggi supaya aku bisa naik ke langit sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa dan aku yakin Musa itu dusta. Tuh lihat saudaraku sekalian. Iya. Saya mahasiswa dan bisa dibilang butuh menikah tapi secara finansial belum mampu dan orang tua melarang. Saya sudah mencoba mencoba berpuasa. Pertanyaannya di sana memperbanyak puasa sunnah saja seperti Senin Kemis atau ayamul bid. Selain hari-hari puasa itu fitnah begitu besar. Akhi, kan ada namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak sehari puasa sehari enggak sehari puasa sehari enggak itu kan bagus tuh yang kedua antum kalau masih jomblo gitu jangan sering makan daging kambing tiap hari makan daging kambing puyeng lantung makanya gak bayam kangkung gitu nanti kalau udah menikah baru ya yang ketiga antum jangan apa sengaja duduk sama perempuan, campur baur dengan mereka. Ya. Karena bercampur baur itu yang menyebabkan akhirnya antum akan terjerumus ya, ke dalam zina. Jadi kalau memang ternyata sangat khawatir untuk jatuh kepada zina, pendapat yang paling kuat adalah bahwa dia sudah wajib untuk menikah. Ya. Ya udah coba kamu sebagai seorang mahasiswa berpikir gimana ya saya coba cari nafkah ah, sendiri dikasih sama emak sama orang tua dikumpulin buat modal dagang dia dagang deh dikit-dikit kecil-kecilan apa gitu ya itu tahu antuk di Bandung ini terkenal ada itu pak. Republik Kerupuk Maici itu ya, NKRI. Negara Kesatuan Republik Ici Iya. Itu cuman apa sih sambal apa kayak sambalado gitu ya? Keripik tapi pedes tapi ada bertingkat-tingkat gitu ya. Itu coba antum lihat bagaimana perjuangan dia dulu usahanya dari kecil-kecilan sampai jadi besar, bisa. Antum coba sebagai seorang mahasiswa, aduh udah pengen nikah banget, sementara saya belum punya usaha. Ya coba deh antum ada usaha dikit-dikit yang bisa dikembangkan. Yang penting saya bisa nikah lah gitu kan. Apakah kita dalam berdoa ibadah maupun masalah pun sudah Allah takdirkan? Bagaimana caranya agar kita tidak terkena syubhat qadariyah? Saudaraku, kalau antum mikirnya ah udah semua takdirin ngapain saya minta? Sama saja kalau begitu antum begini, udah antum gak usah makan. Nanti kalau Allah takdirkan kenyang ya kenyang sendiri. Apa bedanya? Kalau antum lapar, antum harus cari apa? Makan, usaha. Demikian pula, berdoa itu termasuk salah satu apa? Usaha. Harus. Ya. Jangan antum ketika berdoa, ya kalau takdirkan nggak dikabulin, nggak bakalan kabulin. nggak bakalan berdoa antum kalau gitu namanya. Soalnya apa? Antum sudah suuzon sama Allah dulu. Itu bukan. Jadi doa itu salah satu sebab kita mendapatkan takdir. Makanya kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir, tapi kita diperintahkan mencari takdir. Ya, jadi supaya kita nggak terkena syubhat kodaria, antum nggak usah mikirin takdir, cukup imani aja. Dan sambil berusaha dan terus berusaha. Ya. Makanya kan sudah pernah saya ceritakan ya. Umar bin Khattab menangkap maling. Ketika mau dipotong tangannya, malingnya berkata apa? Hai hey Umar, bukan ini sudah takdir Allah. Kata Umar apa? Ya saya potong tangan kamu juga dengan takdir Allah. Kenapa? Artinya ini tidak mencegah kita. Ya. Sebab kalau sedikit-dikit dengan takdir, dikit-dikit takdir, akhirnya apa? Orang berbuat salah nggak boleh disanksi lagi, Pak. Setiap mau disangsi ngomongnya apa? Betakdir Pak. Enak aja. Ya. Bagaimana ketika seseorang rajin beribadah, beramal soleh, tapi menganggap sunnah Rasul itu sepele, Ustadz? Akhi, menyempelekan sunnah Rasul ini bukan akhlak orang yang beriman. Dan buka, bukan orang bukan termasuk orang yang mencintai Rasul. Sebab mencintai Rasul itu tandanya adalah mengagungkan sunnah-sunnahnya. Adapun menyepelekan sunnah Rasul, ini akibat daripada apa, Pak? Akibat pertama, kita kurang menghormati Rasul. Kalau kita menghormati Rasul, kita akan menghormati sunnahnya. Yang kedua, akibat karena kita menganggap ya Akibat karena kita nggak butuh pahala. Seakan-akan, ah itu kecil. Pahalanya nggak gede. Semuanya begede, oh nggak bisa Pak. Kata para ulama berapa banyak amalan yang besar, pahalanya kecil. Gara-gara nih, niat. Dan berapa banyak amalan yang kecil, pahalanya besar. Gara-gara apa? Niat. Jangan sepelekan. Walaupun itu cuma sebatas sunnah, apalagi kalau itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Nggak boleh. Makanya kalau ada orang meninggalkan sholat sunnah karena meremehkan dan menyepelekannya, dia berdosa. Dia apa? Berdosa. Dosanya apa? Karena menganggap remeh itu, menganggap remeh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, macam menyepelekannya. Tapi kalau dia tinggalkan karena males aja ya nggak masalah. Artinya kalau itu hukumnya sunnah maka tidak berdosa. Walaupun memang dia kehilangan kesep, ya apa, ke, pahala. Apakah doa setelah sholat fardu termasuk waktu yang mustajab kan sudah dibahas tadi. Setelah sholat fardu termasuk mustajab. Tapi ingat Pak ya, siapa yang mau berdoa setelah sholat, jangan langsung berdoa karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Rasulullah SAW itu biasanya zikir dulu, setelah zikir selesai baru kemudian boleh berdoa. Contoh pujian kepada Allah gimana ya Ustadz? Yaitu kita sebutkan nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya al Aziz, Ya al Jabbar Antal Muhaimin, Antal Azizul Jabbarul Mutakabbir Ya, puji-puji Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita sebutkan sifat-sifatnya Ya Allah Engkau mendengar dan melihat, mendengar segala doa, engkau pemberi rejeki dan yang lainnya. Ya. Jika kita ingin maksiat ketika sendirian, namun ketika ingat dengan teman-teman yang soleh saya mengurungkannya, apa ini ikhlas? Iya, insya Allah termasuk ikhlas. Iya. Kenapa? Karena ini salah satu cara untuk meredam keinginan syahwat Apakah boleh saat berdoa menyebut nama Allah begini yang maha segala-galanya? Memang ada gitu nama Allah yang maha segala-galanya? ya, adanya sifat Allah, Allah wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Yang maha pelancar urusan dan lain-lainnya. Yang jelas, Pak, menyebut kalau kita menyebut nama Allah, wajib nama Allah itu sesuai yang ditunjukkan oleh da, dalil. Adapun kalau kita menyebut sifat Allah nggak masalah. Kita sebutkan sifat Allah tadi seperti yang disebutkan Allah yang maha segala-galanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala puncak segala-galanya. Nggak masalah karena sesuai dengan firman Allah wa anna ila rabbikal muntaha. Iya. Dulu saya pernah meminum yang haram-haram. Namun sekarang saya sudah bertaubat. Apakah doa saya masih dikabulin? Ya udah, insya Allah dikabulin. Asal taubatnya benar. Ya, dan meninggalkan yang haram tersebut. Bagaimana jika seorang anak yang mengetahui statusnya sebagai anak angkat dengan aktanya dinasabkan kepada orang tua angkatnya, sang anak dan keluarga sudah berusaha untuk merubah akta pencatatan sipil namun dalam prosesnya seolah dipersulit dan dikenakan biaya yang sangat mahal. Ya kalau memang itu menyulitkan, kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan, tapi dalam panggilan jangan dinisbatkan. Ya, dalam panggilan nggak boleh dinisbatkan. Kalau ternyata kalau ngurus catatan sipilnya susah banget Bagaimana cara akhwat berdoa di rumah saat adzan dan iqamah? Iya, berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, berdoa sama Allah seperti biasa. <laughs> Bagaimana menegur suami yang suka menunda sholat karena sering yang karena seru menonton video kajian sunnah? Bilang ke suami mas, ya menonton video kajian sunnah kan bisa di apa sih paus paus dulu lah sholat dulu nanti dilanjutin lagi ya begitu hancurin sama dia jangan tertipu ya jangan jadikan alasan sementara kita mam mampu Bolehkah dipraktekan cara berdoa sesuai adab yang tadi disampaikan lah? Terus saya nyampein adab ngapain? Masa <laughs> nggak <laughs> Perihal ucapan bila engkau berkenan dalam berdoa bagaimana? Nggak boleh, Pak. Ya Allah ampuni aku jika engkau berkenan. Nggak boleh. Ini namanya tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Kalau kita sudah membaca Subhanallah, Rabbiyal A'la lalu kita berdoa gimana? Iya itu sudah memuji Allah itu. Itu sudah termasuk pujian kepada Allah. Bila kita sudah berdoa, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan Ustadz, apa kita harus tetap berdoa dengan keinginan yang sama? Iya, lanjutkan aja, terus berdoa. Ya. Dan yang kedua, serahkan sama Allah, Allah yang paling tahu apakah yang kita minta itu maslahat atau tidak. Terkadang menurut kita maslahat, tapi menurut Allah tidak. Makanya disinilah kita harus serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa dari hadis tapi baca terjemahannya doang boleh nggak? Kenapa sih kok males banget? Sampai maunya terjemahan doang janganlah. Upayakan ya untuk pembaca dengan bahasa Arabnya juga karena itu yang lebih bagus, lebih utama. Tapi kalau emang nggak bisa juga ya udah. apa pahala orang yang disihir? Ini orang dizolimi berarti pak. Ya. Maka itu menggugurkan dosa dosanya, iya, menggugurkan dosa dosanya. Iya. Ketika tidak bisa mengontrol diri marah-marah, eh jangan beralasan tuh disihir ya. Antum gara-gara marah-marah pasti ini saya disihir, padahal ini alasan antum ini kalau antum mau marah, tahan sekuat tenaga kata Rasulullah. Tahan, jauhi segala sesuatu yang sifatnya marah. Kecuali pas ke antum marah nggak sadar. Kamu tadi kok marah-marah? Nggak tahu saya, saya nggak sadar. Berarti benar kemasukan jin itu. Jin yang masuk, yang marah jin itu. Adapun antum sadar marahnya, yaitu antum antumnya aja memang temperamenan. Ya. Yeah. Boleh nggak sholat tahajud berjamaah sama istri sendiri? Boleh sekali-kali, tapi hmm. jangan jadikan kebiasaan. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Nabi SAW tidak pernah sekalipun sholat berjamaah tahajud sama istri-istrinya. Dan sebagian sahabat pun, eh, Rasulullah pun nggak pernah ngajak-ngajak sahabatnya, ayo kita tahajud bersama. Pernah Ibnu, Mas, Ibnu Mas'ud nyoba tahajud sama Rasulullah, kapok, Ya. Bayangkan Rasulullah membaca dalam satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata laqad hamamtu bi amrin su, aku punya niat buruk mau keluar. <laughs> Capek, Pak. Kenapa Rasulullah tidak ajak istrinya untuk tahajud? Karena memang masalah tahajud itu selera orang beda-beda, Pak. Ada orang yang pengen panjang tapi istrinya belum tentu. Ya enggak? Istrinya pengen panjang, suaminya nggak kuat panjang. Maka pada waktu itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walaupun memang sekali-kali saja kata Syekhul Islam nggak masalah. Tapi jangan jadikan sebuah kebia kebiasaan. Ya. Antum paksa-paksa sama istri, ayo mah kita tahajud. Istri lagi ngantuk, ya lo kasihan amat. Dipaksa-paksa. Ya. Akhirnya pas sujud nggak bangun-bangun lagi ngorok. Setelah bacaan ruku sujud sebelum salam katanya baik untuk berdoa. Betul. Kan tadi udah sebutin. Sebelum salam katanya baik untuk berdoa, betul. Ini adabnya yang betul seperti apa? Ya itulah betul. <laughs> pertanyaannya kok lucu-lucu. Baik, saya kira cukup sampai di sini saudara-saudaraku sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم